para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu sebagian pokok perbedaan antara ahli sunnah dengan syiah dan saya akan memberikan contoh bahwa orang-orang syiah meyakini adanya tahrif seperti perubahan harokat atau perubahan huruf yang ada dalam Quran ahli sunnah menurut mereka Sahabat Muslim pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada dan juga sahabat Radio Dakwah Bin Bas dan Radio Majas kami mohon maaf karena koneksi kami dengan reporter yang meliput kajian di Masjid Kampus UGM mengalami gangguan koneksi dan sembari kita mencoba untuk kembali terhubung dan semoga kita dapat mendengarkan kembali kelanjutan dari pembahasan yang disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Abu Qatada Hafizahullahu Ta'ala dan kami mohon maaf karena ketidaknyamanan ini dan semoga kita bisa kembali mendengarkan kajian dari beliau dan kita dengarkan beberapa jeda dari Radio Muslim berikut ini tetaplah bersama kami di Radio Muslim. للذاكرين والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما oleh para malaikat yang diutus atau para nabi. Lebih afdal dari para nabi. Di antaranya mereka mengatakan Maka orang yang mendapatkan wahyu langsung lebih abdol. Ketimbang hamba Allah yang mendapatkan wahyu melewati Jibril alaihi salam. Yang kedua, secara singkat, yang merupakan pokok perbedaan antara ahli sunnah dengan syiah adalah tentang sunnah. Itu yang merupakan sumber hukum yang kedua. Apa perbedaan antara ahli sunnah dengan kaum syiah tentang masalah sunnah? Yang pertama, karena orang syiah mengkapirkan para sahabat. Syiah 12 imam mereka mengkapirkan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Maka mereka secara otomatis mengatakan bahwa sunnah hanya sesuatu yang melewati jalan Ali radhiyallahu taala anhu. Setiap perkara agama yang bukan lewat Ali maka tertolak. Karena seluruh para sahabat adalah kafir. Di mana mereka mengatakan sepeninggal Nabi SAW dan ketika Nabi SAW wafat maka seluruh sahabat adalah murtad kecuali empat orang. Itu yang disebutkan tadi. Salman, Mikdad, Ammar Abu Dhar radhiyallahu taala anhum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ini pembahasan khusus tentang sahabatnya. Kalau dibahas ini pembahasan khusus. Maka di sini sangat beda. Dan mereka sangat mendengungkan hadis yang ini adalah termasuk hadis palsu. Ana Madinatul ilmi wa ali babuha. Paman arada bil ilmi ya'ti ilaih. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang ingin ilmu, maka datang lewat pintunya, lewat pintu Ali radhiyallahu taala anhu. Di sini menunjukkan bahwa kaum Syiah tidak mengambil riwayat kecuali dari imam yang dua belas atau lewat Ali radhiyallahu taala anhu. Ini yang pertama. Karena mereka mengkafirkan para sahabat. Yang kedua, bahwa orang-orang Syiah berbeda dengan ahli sunnah dalam metode pengambilan hadis. Orang Syiah mencukupkan bahwa hadis dijadikan sebagai hujah, hadis sebagai argumentasi dengan semata-mata hadis itu dikatakan oleh salah seorang imam yang 12 tanpa harus dicek tentang sanadnya, tanpa harus dicek tentang periwayatannya. Jadi tidak perlu mencek dari sisi menyambung atau tidaknya, tidak perlu diteliti apakah perawinya atau bukan. Yang sebuah kalimat, sebuah ungkapan dinisbatkan kepada salah seorang yang dua belas, maka dia adalah sebuah hadis yang wajib dijadikan sebagai hujah. Maka itu kaum Rafidah mengatakan, riwayatkanlah semaumu. Selama itu menguatkan madhab. Jadi silahkan meriwayatkan dari imam yang dua belas tanpa harus menyebutkan sanad dan harus melihat sanadnya sama itu adalah membela agama Syiah walaupun berdusta. Jadi ini adalah sangat Beda. Kemudian yang ketiga, bahwa dari sisi sumber hadis berbeda. Di mana ahli sunnah mengenal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sunan, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Kutubul Masanid, Musnad Imam Ahmad, Musnad Isi dan yang lainnya, para ulama hadis. Maka orang mereka memiliki kitab yang tersendiri. Dan kitab rujukan pokok mereka ada empat. Kemudian delapan. Artinya empat ditambah empat. Dan yang paling pokoknya adalah empat. Yang pertama adalah kitab yang bernama Al-Kafi. Yaitu yang dikarang oleh Muhammad Ibn Yakub Al-Kulaini. Isi hadis yang ada di dalamnya. banyak. Tetapi hadis-hadisnya tidak ada sanadnya. Hadis-hadisnya adalah dari jalan-jalan kedap para pendusta. Kedua adalah kitab Man la yahduruhul faqih. Yang dikarang oleh imam mereka Muhammad Ibnu Babawai al Kumi. Yang ketiga adalah kitab yang bernama Tahdibul Ahkam Kitab yang bernama yang keempat adalah Al-Istibsar. Yaitu sebuah karangan kumpulan hadis yang dikarang oleh Abu Ja'far Muhammad ibnu Hasan At-Tusi. Dan mereka tidak mengakui keabsahan Sahih Bukhari, tidak mengakui keabsahan Sahih Muslim. Karena mereka menempatkan Al-Kafi adalah seperti derajat Bukhari. Jadi di sini menunjukkan bahwa rujukan ahli sunnah dengan rujukan orang adalah berbeda. Sehingga tidak mungkin takrib pendekatan di antara mereka. Peninjauan mereka tentang Quran beda, peninjauan mereka tentang sunnah adalah berbeda. Maka ini adalah hukum yang sangat jelas. Perbedaan antara ahli sunnah dengan kaum syiah. Dan yang sangat pokok, di mana mereka mengkafirkan para sahabat. Lalu sekilas, apa konsekuensi mengkafirkan para sahabat? Mengkafirkan para sahabat adalah merusak agama. Oleh sebab itu, Imam Nasai mengatakan, Islam ini adalah seperti rumah. Dan pintu Islam adalah sahabat. Barang siapa yang mencelak sahabat, maka dia akan menghancurkan Islam. Dan ini adalah rekayasa Abdullah bin Sabah laknatullah yang memasukkan agama Syiah ini kepada Islam. Yang ketiga tentang ijma. Yang merupakan sumber hukum Quran, sunnah, ijma. Maka ijma menurut orang Syiah adalah berbeda menurut ijma ahli sunnah. Ijma ahli sunnah adalah ijma usbah. Ijma hadhil ummah yakni min ulama ilmu sahidin ala amrin ma di mana ulama ahli sunnah mendefinisikan ijma, ijma yang diakui secara keseluruhan adalah ijma sahabat. Apabila para sahabat sepakat kepada satu urusan di dalam agama. Dan yang lebih luasnya ahli sunnah mendefinisikan ijma adalah ijma ulama mustahid dalam satu urusan di antara urusan agama ini. Tapi ijma menurut orang Syiah adalah berbeda dengan ijma menurut ahli sunnah. Ijma menurut orang syiah adalah dengan semata-mata sebuah kalimat dikatakan oleh salah seorang imam yang dua belas maka itu dinamakan ijma. Mereka berkata, "Inal ijma'a hujjatun la liqaunihi ijma'an bal istimalihi ala qaulil imamil ma'sum wa qaulu bin firadihi indahum hujjah." Ijma menurut mereka sebagai hujah bukan karena terjadi ijma, tetapi ijma apabila sebuah ucapan, apabila satu ungkapan adalah satu ungkapan yang diungkapkan oleh salah seorang imam yang dua belas, Maka ungkapan salah seorang imam yang dua belas dianggap ijma. Dan menjadi hujah. Dan menjadi argumentasi yang wajib diterima oleh setiap umat. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat ini cukup untuk menunjukkan bahwa Syiah dengan ahli sunnah, Syiah dengan kaum muslimin adalah bagaikan timur dengan barat, adalah bagaikan bumi dengan langit. Bahkan dalam sebuah cerita orang Syiah mengakui tidak punya silsilah dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Saya akan ceritakan sebuah kisah di mana kaum Syiah mengakui mereka tidak punya silsilah dengan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam mereka tidak punya keterkaitan dengan Nabi SAW. Dalam suatu ketika terjadi dialog antara tokoh ahli sunnah dengan tokoh syiah. Lalu tokoh ahli sunnah berpikir cerdik. Dia membawa sendal dan disimpan di atas mimbarnya. Di atas meja diskusi. Lalu sang moderator bertanya, Wahai imam, kenapa anda membawa sendal sampai disimpan di apa? Di meja. Dia bikin celotehan. Dia mengatakan, dulu di zaman Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam orang Syiah suka mencuri sendal. Maka saya takut kalau sendal saya dicuri. Maka tiba-tiba di antara hadirin itu ada orang Syiah dia mengatakan, wahai Imam, di zaman Nabi tidak ada Syiah. Maka sang Imam mengatakan kalau begitu saya tidak jadi debatnya. Saya tidak jadi diskusinya dengan orang yang tidak punya silsilah dengan Nabi. Saya ingin berdialog dengan orang yang punya silsilah dengan Nabi sehingga jelas pembicaraannya. Adapun dengan kamu yang tidak punya silsilah dengan Nabi maka saya tidak jadi debatnya. Jadi ini adalah sebuah ungkapan dari sebagian orang Syiah yang mengklaim bahwa mereka tidak punya silsilah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada dua tambahan yang saya ingin sampaikan karena berkaitan dengan Syiah adalah sangat luas. Yang pertama, Ada ungkapan para ulama yang mohon ungkapan ini diterima dengan lapang dada. Mereka mengatakan, tidaklah orang itu di pagi hari bermadhab syiah, kecuali sorenya akan lebih tolol ketimbang kambing piaraannya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan terburu mengatakan kalimat ini kalimat yang ekstrim. Tidak. Mari kita berpikir sejenak. Dari hati ke hati. Apakah benar Anda sebagai pencinta Ali radhiyallahu taala anhu? Mari kita berpikir dengan naluri yang sehat. Mari kita berpikir dengan akal yang sehat. Pertama, kalau dikatakan Ali radhiyallahu taala anhu tidak punya kesempatan untuk menyebutkan Quran yang asli. Kalau Ali radhiyallahu taala anhu diwasiati tentang imamah dan Allah mewasiatkan kepadanya tentang imamah dan Nabi SAW terwasiatkan kepadanya tentang imamah. Maka bertanyalah dengan hati yang jernih. Kalau Anda punya teman, teman sekampung, ada orang melakukan maksiat, ada orang yang melakukan keburukan, dan dia orang yang punya jabatan, Orang yang punya kedudukan lalu tidak mengingkarinya. Akankah kita menghormatinya dia adalah sebagai muslim sejati? Atau setidaknya kita akan mencibirnya. Dia punya jabatan tapi tidak mengingkari. Dia punya ilmu tapi tidak mengingkari. Nah sekarang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dalam waktu yang sangat panjang beriman kepada Umar. Lalu dia membaca Quran yang kurang dan Ali radhiyallahu taala enjau di belakangnya mendengarkan Quran yang kurang. Apakah Ali radhiyallahu taala menjadi seorang yang pembisu yang dikatakan adalah syaitun ahras? Ketika seluruh sahabat sepakat dengan mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman, Apakah kita akan menyangka Ali adalah orang yang jaban, penakut, orang yang menyembunyikan ilmu? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya akan bertanya dengan hati yang artinya penuh dengan kecintaan. Saya akan bertanya, kalau para sahabat kafir, kita bertanya, wahai kaum Syiah, dari manakah Anda mendapatkan Islam? Lewat siapakah Anda masuk Islam? Kalau Syiah itu berada dari di Indonesia, maka si tandanya Anda akan mengatakan saya masuk Islam lewat orang kafir. Karena yang merupakan wasilah antara Nabi dengan kita adalah para sahabat dan mereka dikafirkan. Berarti Anda masuk Islam lewat orang kafir. Anda masuk Islam tidak lewat orang Islam. Maka dengan itu kalau begitu orang Syiah tidak ada hakikat keislamannya. Dan siapa yang memerdekakan belahan dunia ini? Kan perang apa? Perang Uhud Mau dikatakan apa? Perang Ahzab. Mau dikatakan perang apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman? Antum takulun ana hadal kita bainal kufri wal kufri? Apakah kalian akan mengatakan bahwa ini adalah peperangan kafir dengan kafir? orang kafir. Perang kafir dengan kafir, musyrik dengan musyrik. Lalu jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala tanya, dengan hati yang jernih, ajak berpikir dengan murni. Orang yang mengkafirkan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan lihatlah kelicikannya. Ketika mereka mengatakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adalah kafirah zaniyah. Bahkan salah seorang tokoh pembesar di Indonesia ini mengatakan Aisyah adalah wanita yang paling buruk. Humaira artinya adalah wanita yang dimerahi mukanya, bukan wanita yang putih kemerah-merahan. Dia mengatakan seperti itu. Tapi liciknya apa? Dikafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi orang-orang Syiah mereka mengatakan salah satu dalil yang menunjukkan Ali adalah imam dan ahlul bait hanya riwayat hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka mereka mengatakan silakan riwayatkan hadis dari siapa saja, hatta dari orang kafir ataupun Yahudi, selama itu adalah menguatkan madhabnya. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu kenyataan yang menunjukkan bahwa apa? Ya, orang kalau berpikir jernih kalau berpikir jernih. Nah, sekarang kita lihat contoh kecil dari sejarah ini. Ali radhiyallahu taala anhu berbayat kepada Umar dan berbayat kepada Utsman. Lalu cerita yang dikatakan Cita Godirhum yang di, telah diperingati di Indonesia ini, Godirhum. Bagaimana Cita Godirhum? Godirhum itu diyakini oleh orang-orang Syiah bahwa ketika Nabi Sallam pulang dari Haji Wada di tempat yang namanya Godirhum maka berhenti di situ dan Nabi Sallam menunjuk langsung Ali bin Abi Thalib dan membaca kita bertanya apa mungkin masalah imamah dilakukan Ali dilakukan di tempat terpencil dan yang hadir hanya ahlul Madinah. Kita berpikir dengan jernih, kalau ini adalah perkara yang besar, kalau ini adalah penunjukan imam, maka mestinya dilakukan oleh Nabi SAW, imam ketika Nah, imam ketika berkumpul di Muzdalifah, imam ketika berkumpul di lakum wa amwalakum haramun kahurm yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada Nabi SAW menyebutkan tentang darah dan kehormatan di tempat yang disitu didengar oleh seluruh para sahabat kemudian kita bertanya kalau memang telah ditunjuk waktu itu kita bertanya hatta orang Syiah semuanya ini menyebutkan riwayat ini bahwa ketika Ali radhiyallahu taala anhu akan dibaiat pada masa hilafahnya. Oleh sebagian orang maka dia mengatakan baiatlah aku dengan terang-terangan, baiatlah aku di masjid yang di situ kaum muslimin mendengarku. Yang di situ kaum muslimin melihatku. Yang di situ kaum muslimin menyaksikan aku di baiat. Kalau beliau telah dibaiat, maka beliau mengatakan, cukup bayat saya dulu. Sekarang tajdidul bayat. orang Syiah tidak pernah berperang dengan orang kafir. Dan orang Syiah dalam sepanjang sejarah tidak pernah memerdekakan dan menguasai satu tempat yang di situ awalnya dikuasai oleh orang kafir. Tidak ada walaupun sejengkal tanah. Tetapi sejarah membuktikan bahwa sebagian negara Islam jadi dicaplok dan dikuasai oleh musuh Islam setelah rekayasa mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam sejarah oleh para ulama. Bagaimana Baghdad dikuasai oleh Tatar. Salah satu sebabnya ini adalah satu kekuasaan dari satu firqah syiah. Yaitu yang dinamakan Syiah Al-Qaramita yaitu dari seseorang yang bernama Abu Tohir Al-Qaramiti laknatullah yang dengan sebabnya 20 ribu kaum muslimin yang sedang menunaikan tawaf di Baitullah terbunuh di sana dan itu dilakukan pada tahun 311 Hijriah Ibat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang perlu diketahui oleh kaum muslimin dan ini adalah salah satu ungkapan imam orang-orang Syiah adalah Khomeini. Dia mengatakan, ya, wajar jika Islam membolehkan untuk membangun, bergabung, dan menjadi pegawai orang-orang la lain. Jika tujuannya, hakikatnya, di belakang itu adalah menghindar kezaliman atau untuk membuat kudeta dan pemerintahan. Bahkan bergabung seperti ini bisa menjadi wajib dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kami tentang masalah ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan pokok dari revolusi Iran bahwa mereka memiliki satu perencanaan dalam waktu 50 tahun mendatang untuk menjadikan seluruh negara Islam pemimpinnya adalah Syiah. Dan Khomeini mengatakan, seseorang boleh berkhidmat kepada seorang sultan, seorang raja, yang di situ adalah raja-raja Islam. Selama apa? Selama dia mempertahankan diri dari keboliman sultannya itu. Selama dia itu punya perencanaan untuk mengkudeta kekuasaannya. Dan ini dikatakan oleh Khomein dalam kitab Al-Hukum Al-Islamiyah itu adalah kesepakatan kaum Syiah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang perlu diketahui oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh para ulama ini bukan perkataan mereka sendiri, tetapi apa yang datang dari pembesar-pembesar mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu saya menyampaikan kalimat terakhir dari bagian cuplikan-cuplikan tadi bahwa apa yang saya jelaskan pertama adalah membentengi akidah kaum muslimin. Tapi tidak bertujuan bahwa seorang ahli sunnah adalah bersikap anarkis. Keras dalam arti melakukan kekerasan. Tapi ahli sunnah harus tegas untuk mengatakan bahwa syiah adalah menyimpang. Karena perbedaan syiah dengan ahli sunnah seperti tadi dijelaskan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mungkin bisa kita sebutkan poin-poin lain bahwa Syiah juga berbeda dengan ahli sunnah dalam contoh-contoh ibadah. Ya. Dan mungkin nanti sambil kita berjalan kita akan memperlihatkan beberapa video yang menunjukkan perbedaan antara ahli sunnah dengan syiah dan perbedaan ibadah ahli sunnah dengan syiah insyaallah. Barangkali sampai di sini dulu eh, sekilas perbedaan antara Syiah dengan ahli sunnah. Mungkin ini bisa di Nggak nyampe. nyampe kan? Apa ini Kejauhan. Kejauhan ini juga mencarinya nggak akan tahu. Ya, apa-apa pertanyaan aja dulu. kaum muslimin dan muslimat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan terlebih dahulu dengan sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan Ustaz? Yang pertama, bagaimana cara kita untuk menyadarkan masyarakat yang telah sangat terpengaruh atau taklid terhadap seorang ustadz yang sebenarnya ustadz itu memiliki pemahaman syiah? Ya, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala dan seluruh kaum muslimin Ya Pertama Bagaimana cara menyadarkan? Ya. Kewajiban diantara kita, pertama kewajiban para dai. Kewajiban para duat adalah untuk memperkenalkan kepada kaum muslimin akidah yang lurus. Dan yang kedua, kewajiban para dai juga memperkenalkan contoh-contoh akidah yang menyimpang. Contoh-contoh pemahaman yang menyimpang diperkenalkan tentang bahayanya, dikenalkan tentang penyimpangan, penyimpangannya. Ada ungkapan ulama yang tadi saya sampaikan dalam kesempatan tentang husnul khotimah. Bahwa para ulama mengatakan di antara nikmat yang sangat agung bagi seseorang adalah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada seorang alim ahli sunnah. Maka dia membawanya kepada sunnah. Kemudian ulama salaf mengatakan alangkah nikmat atasku di mana hatiku tidak pernah singgah di hatiku adalah syubhat Ungkapan para ulama ini menunjukkan bahwa seorang mukmin mengambil agama harus dari orang-orang yang lurus pemahamannya. Dengan itu Imam Ibn Mubarak mengatakan al isnadu minadin. Panduru aman tak hududinakum. Sanad ini adalah bagian dari agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama itu. Jadi kalau dia bukan ahli sunnah, maka kita tidak boleh mengambil agama darinya. Wallahu taala alam. Ya. Pertanyaan berikutnya sebagai konsekuensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, penanya yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia apapun itu ideologis maupun non ideologis adalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, Kemudian penanya meminta alasan bahwa perlawanan terhadap Syiah bukanlah perlawanan terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama man yastadilu bil qadar farduhu bil qadar. Kalau ada orang berhujah dengan takdir, maka hujahlah dengan takdir. Kalau ada orang tadi, biarkan orang Syiah kan ini takdir Allah. Kenapa mesti dibantah orang Syiah? Kan keberadaan Syiah adalah takdir Allah. Coba dia bantah dengan takdir. Apa? Tempeleng wajahnya. Kalau dia marah sama kita ketika ditempeleng wajahnya, kita katakan, saya nempeleng kamu takdir, jangan marah. Curi barangnya, cemplungkan ke sungai dia, kalau dia marah, kita katakan saya nyemplungin kamu ini takdir. Kalau dia nolak, kenapa di sini bisa nolak di sini dia tidak tidak menolak? Jadi orang yang berhujah dengan takdir lawan dengan hujah takdir. Allah taala. Ya, silakan. E, pertanyaan berikutnya Ustaz. Apa peristiwa apa yang menyebabkan Syiah membenci sahabat dan apa sikap ahlu Sunnah terhadap peristiwa tersebut? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, apa Syiah membenci sahabat? Kalau kita berbicara tentang sejarah, maka kita katakan bahwa kebencian Syiah kepada para sahabat dan munculnya agama Syiah adalah merupakan rentetan dari kebencian orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin. Allah berfirman walan tardo angkal yahudu wala nasara hatta tatabi amilatahum Selamanya orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan ridho kepada kalian sehingga kalian mengikuti agama mereka. Maka Abdullah bin Sabah Ibnu Aswad Al-Yamani As-Sun'ani Al-Yahud dia menanamkan kebencian kepada kaum muslimin ya. Maka dia berpura-pura masuk Islam berpura-pura masuk Islam. Kemudian di tengah-tengah kaum muslimin terjadi fitnah dengan sebab kaum khawarij. Dengan sebab kaum khawarij. Maka didapatkan pencinta Ali radhiyallahu taala anhu di kalangan kaum muslimin pada masa itu yang bukan para sahabat, yang bukan para sahabat radhiyallahu taala. Jadi mereka hanya mencintai Ali radhiyallahu taala anhu. Maka Abdullah bin Sabah laknatullah melihat bahwa ini adalah pintu untuk menyebarkan fitnah. Imam Malik rahimahullahu taala ketika menyebutkan orang-orang Rafidhah hampir saja awalnya mereka akan mencaci dan melaknat baginda Rasulullah SAW. Tetapi tidak ada pintu. Maka mereka mencela para sahabat. Maka mereka mencela para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Nah. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain kenapa orang-orang Syiah membenci sahabat terlebih kepada Umar? Karena Umar radhiyallahu taala adalah sahabat yang memerdekakan sebuah tempat yaitu Parsi. Dan Parsi yang di situ termasuk Iran, Irak, Maroko dan sekitarnya. Di situ adalah tempat Majusi. Yang di situ adalah Abu Lulu Ahlanatullah. Dan disitulah kaum Yahudi. Maka orang-orang Syiah Rafidah menanamkan kebencian kepada Umar karena Umar adalah seolah-olah mengalahkan dan menghabiskan nenek moyang mereka. Maka dengan itu kaum Rafidah menyanjung Abu Lulu'ah yang membunuh Umar dan kuburannya dibikin monumen dan mereka beristighosah dengan Abu Lulu'ah dan mencela Umar radhiyallahu taala anhu. Dan inilah sejarah yang dikutip oleh para ulama. Semoga Allah taala meridai mereka. Nah, adapun para sahabat yang pertama dicela oleh kaum Syiah karena pintu untuk menyesatkan kaum muslimin yang paling pokok adalah dengan cara mereka memutuskan silsilah mereka dengan Nabi SAW. Jadi cara orang-orang kafir untuk menyesatkan kaum muslimin adalah memutuskan perantara antara kita dengan Nabi SAW adalah para sahabat. Kalau para sahabat udah digunjing, kalau para sahabat udah dihina, kalau para sahabat udah dicacati otomatis kaum muslimin akan tidak mempercayai dan tidak akan melakukan Islam dalam keotentikan Islam. Kenapa? Karena silsilahnya telah diputuskan. Dan saya akhiri dengan jawaban Imam Nasai rahimahullah taala ketika ditanya oleh umat Islam di zamannya. Mada ra'yukum biman sabba aba yani uh, biman sabba Muawiyah radhiyallahu taala. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mencela Muawiyah? Fa ajaba al-Imam Nasai. I'lamu innamal islamu kadarin lahu bab wa babul islami sahabah kaman taraka al baba ila aradal bait faman arada sahabah faqad aradal islam Imam Nasai mengatakan Islam ini seperti rumah dia punya pintu dan pintunya Islam adalah sahabat Digambarkan orang yang mengetuk pintu tidak melakukan itu kecuali dia ingin masuk ke rumah. Dan tidak ada orang yang mencatat si sahabat kecuali ingin menghancurkan Islam. Maka para ulama mengatakan kalau kamu mendengar seseorang yang mencela sahabat, maka cacatilah keislamannya. Lianna man akhodal Islam min goiri sahabah, fa innahu akhodal Islam min iblis laknatullah. I'lamu wadakiku hadhil kalimah. Karena perlu dikahami bahwa orang yang mempelajari Islam tidak lewat sahabat, maka dia mempelajari Islam lewat iblis laknatullah. Karena Islam ini lewat para sahabat. Islam ini dengan riwayat para sahabat. Maka ketahuilah orang yang menggunjing sahabat, orang yang mencela sahabat, orang yang membicarakan jelek sahabat, maka dia telah mencacati Islam. Sebab Islam sampai kepada kita dengan periwayatan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Lihat para sahabat bagaimana mereka itu menghafal hadis, bagaimana mereka meriwayatkan hadis tidak seperti kita hari ini. Dan tentunya ini awal bagaimana orang-orang Syiah itu mencela para sahabat intinya adalah menghancurkan Islam Allah taala. Dan yang selanjutnya, Yes, iya, Pertanyaan berikutnya, orang-orang Syiah mulai mendapat kedudukan-kedudukan penting di Indonesia Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk membendung perkembangan Syiah di Indonesia? Ya. Pertama ta'awun fima bainana. Ta'awun di antara seluruh kaum muslimin. Ta'awun tolong menolong di antara ahli sunnah. Kemudian kita menyebarkan hujah, membantah buku-bukunya, membantah ceramah-ceramahnya, ya dengan cara yang baik, mengungkap tentang penyimpangan-penyimpangannya dan sebagainya ini salah satu cara untuk apa? Untuk membendung, ya, untuk untuk membendung. Oleh sebab itu Imam bin Mutai mengatakan ar-radu ala ahli bidah mujahid. Orang yang membantah ahlu bidah adalah seorang mujahid. Imam bin Taimiyah rahimahullah taala mengungkapkan satu ungkapan yang sangat agung ketika mengomentari sebuah hadis jahidul musyrikina bi amwalikum wa angkusikum wa alsinatikum jihadilah orang-orang musyrik dengan harta kalian dengan tangan kalian dan dengan lisan kalian lalu beliau mengatakan tidak sedikit kemaslahatan lisan lebih besar ketimbang kemaslahatan tangan. Sebagaimana kerusakan yang dibikin oleh lisan itu lebih berbahaya ketimbang kerusakan yang dibikin oleh tangan. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Taala, mukmin yang lemah pun tahu akan kebengisan orang-orang Yahudi. Muslim yang lemah pun mengetahui akan kebengisan Basar Asyad ketika dia melakukan kedoliman dengan tangan. Tetapi sangat sedikit kaum muslimin ketika kerusakan itu disampaikan dengan lisan. Dan dengan itu Nabi SAW mengatakan, Innama ahwapu ma'ahwapu alaikum munafik alimul lisan. Perkara yang paling aku takuti di antara kalian, yang akan menimpa kepada kalian, munculnya orang-orang munafik yang pandai berbicara, yang pandai menyampaikan syubhat, melontarkan syubhat. Waqala al-Imam Al-Basri rahimahullahu taala, al-fitnatu idza istaqbalat fala ta'rifuha ila alim. Para ulama mengatakan Hasan Basri mengatakan fitnah, syubhat ketika muncul tidak ada yang tahu kecuali orang alim. Orang awam tidak ada yang tahu ini adalah penyimpangan, tidak ada yang tahu ini adalah kesesatan tidak tahu ini adalah berbahaya. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala berjihad hari ini dengan lisan, terkadang lebih mulia, lebih abdol, dan berlipat ganda kebaikannya ketimbang jihad dengan apa? Dengan kekuatan. Sebagaimana kerusakan dengan lisan hari ini lebih dasar ketimbang kerusakan dengan apa? Dengan tangan. Ya. jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. silahkan masih ada. Ya. ya Ustaz, pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kalau Syiah Rafidah sudah keluar dari Islam, mengapa mereka masih diizinkan berhaji ke Makkah? Dan apakah sosok seperti Basar Al-Asad sudah dikafirkan oleh para ulama? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Rafidah apabila Rafidah yang tadi disebutkan seperti mengatakan malaikat salah menyampaikan wahyu atau yang mengatakan Ali adalah Tuhan atau yang mengatakan Quran ini ada perubahan atau yang mengatakan Quran ini ada pengurangan dan yang mengatakan bahwa Ali adalah maksum para imam mendapatkan wahyu dan semisal seperti ini maka ini jelas menyimpang dan keluar dari Islam tetapi yang perlu dicatat juga bahwa ahli sunnah dalam kaidah mengkafirkan dan mengeluarkan orang dari Islam itu membedakan antara hukum ucapannya dan hukum pelakunya. Karena dimungkinkan di antara kaum Rafidhah ini ada kaum awamnya yang mereka mengatakan sesuatu hanya taklid dan belum sampai kepada mereka hujah. Mereka mengatakan itu dengan kebodohannya. Maka oleh sebab itu ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Ahli sunnah membedakan antara hukum kepada ucapannya. Hukum kepada kaulnya dan hukum kepada orangnya. Adapun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan mereka melakukan ibadah haji, umroh dan sebagainya, maka ihwat iman yang dirahmati Allah taala sesungguhnya juga mereka melakukan itu adalah takiyah. Nah, kenapa dikatakan melakukan itu adalah takiyah? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab kaum Rafidhah meyakini tanah Karbala lebih afdol ketimbang Mekah Mukarramah dan ketimbang Madinah Munawarah. Bahkan mereka meyakini tanah Karbala adalah tanah yang dipindahkan dari surga. Dah tanah Karbala adalah tanah yang paling mulia di surga. Maka mereka mengatakan satu kali haji ataupun satu kali ziarah ke kuburan Husain sama dengan 20 kali haji dan 20 umroh. Dan barang siapa yang ke kuburan Husain pada tanggal 9 Julhijjah, maka sama dengan seribu kali haji. Dinyatakan dalam ungkapan kitab mereka tentang hal ini, mereka mengatakan bahwa yang berziarah Ana ziyarata qabr Husain ta'dilu isrina hajatan wa afdalu min isrina umratan Barang siapa yang ziarah ke kuburan Husain ke tanah Karbala maka sederajat dengan 20 kali haji dan sederajat dengan 20 kali umrah ada seseorang datang kepada pembesar Syiah. Dia mengatakan, aku telah berhaji 19 kali dan aku telah umroh 19 kali. Maka sang imam itu mengatakan, hajilah sekali lagi dan umrohlah sekali lagi. Maka itu akan menyamai satu kali ziarah ke kuburan Husain. Waqalu man ata yani qabra Husain yauma Arafata arifan bihaqihi kataballahu lahu alfa hajjatin wa alfa umratin mabruratin. Mereka mengatakan barang siapa yang mendatangi kuburan Husain pada tanggal 9 Julhijjah maka itu adalah sama dengan seribu kali haji, seribu kali umrah makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Syiah Rafidhah ketika mereka melakukan haji, maka mereka itu adalah takiyah. Karena mereka meyakini bahwa di sana. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah taala, jadi supaya tahu mereka memiliki perbedaan dalam ibadah. Pertama, sholat mereka dijamak walaupun tidak ada sebab dan saya hidup bertetangga dengan orang Syiah Rafidhah ataupun yang mengaku Zaidiyah 4 tahun. Dan saya menyaksikan mereka solat itu di jamak, duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya, kemudian subuh aja. Karena mereka mengatakan bahwa sholat itu tiga waktu. Allah berfirman, Aqimis sholat tadi dulu dulu kisyamsi ila gosakil laili, wa Qur'an al-fajri, inal Qur'an al-fajri kana mashhuda maka mereka menjamak sholat. Dan mereka tidak melakukan sholat maghrib kecuali setelah munculnya bintang pertama. Bukan ketika terbenam matahari. Kemudian adan mereka berbeda dengan adannya ahli sunnah. Mereka memiliki empat tambahan dalam adan. Jadi mereka memiliki empat tambahan dalam adan. Yang pertama mereka menambah kalian hujatullah yang ketiga mereka mengatakan hayya ila khairil amal. Setelah mengatakan hayya ala sholah, hayya ala falah, maka di adan subuh mereka menambah hayya ila khairil amal. Dan tambahan yang keempat beda dengan ahli sunnah, beda dengan kaum muslimin adannya, di mana la ilaha illallah di ujungnya adalah dengan tambahan, yaitu dua kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi adanya pun berbeda. Ya, adanya pun berbeda. Kemudian mereka sholatnya pun berbeda. Di mana salat mereka tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Walaupun ada sebagian kecil di antara ahlu sunnah. Tapi ini adalah merupakan syiar syiar. Bahwa mereka salatnya adalah begini. Kemudian ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Mereka juga salat senantiasa membawa batu karbala. Dan mereka meyakini tidak boleh salat di atas karpet. Tetapi harus di atas muka bumi. Dan mereka senantiasa membawa batu karbala yang diyakini bahwa ini adalah sebagai tanah yang terbaik. Bahkan ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala dalam akidah syiah rafidah diyakini akidah toinah. Akidah toinah ini di mana orang syiah meyakini tanah untuk Allah Ta'ala menciptakan kaum syiah berbeda dengan tanah yang diciptakan untuk orang-orang nasibi ahli sunnah. Jadi beda kasta. Dengan itu mereka meyakini tanah itu najis dan tidak boleh nikah karena tidak sekasta. Sebab tanah untuk diciptakan, untuk menciptakan orang Syiah adalah berbeda dengan tanah menciptakan ahli sunnah. Bahkan mereka meriwayatkan sebuah riwayat yang palsu yang bunyinya tu ana wa Harun wa Ali min tinin wahidin. Aku diciptakan Harun dan Ali dari satu genggam tanah. Seolah-olah ini dikatakan bahwa Ali radhiyallahu taala terdahulu penciptaannya sebelum penciptaan alam semesta. Ini dalam keyakinan sebagian firqah Syiah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala ini terjadi perbedaan yang sangat besar. Nah, kemudian ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala tidak mengatakan wajib Jumat. Karena Jumat kalau ada imam. Dan imamnya sekarang sedang bersembunyi. Yaitu Imam Muntador yang ke-12. Maka sekarang tidak wajib jihad. Mereka mengatakan tidak ada tidak wajib Jumat. Jadi Jumat itu kalau bersama imam. Ya. Maka mereka tidak ada Jumat. Tidak melakukan Jumat. Kemudian mereka tidak mewajibkan jihad. Sebab jihad wajib apabila telah ada imam muntador, telah ada mahdi dan ini ditunggu. Jadi barang siapa yang berjihad hari ini, maka dia telah melakukan maksiat menurut mereka. Jadi barang siapa yang hari ini berjihad, maka dia telah melakukan maksiat yang sangat apa? Yang sangat besar. Jadi melakukan maksiat yang sangat besar. Kemudian di antara keyakinan orang-orang Rafidah seperti keyakinan orang-orang Khawarij di mana orang yang sedang haid boleh melakukan saum. Orang yang sedang haid boleh melakukan saum. Oleh sebab itu salah satu pertanyaan ayat Allah Ta'ala ketika datang seorang wanita bertanya kepadanya, kenapa orang yang haid itu mengkodok sholat tetapi eh, apa mengkodok saum tetapi tidak mengkodok sholat? Pakola Pakola Aisyah radhiyallahu taala anha aharuriyatun anti. Kenapa orang yang haid itu tidak kodok salat tetap memang kodok saum. Maka Aisyah radhiyallahu taala berkata, apakah engkau seorang haruri? Apakah engkau seorang khawarid? Karena salah satu pendapat orang khawarid ini adalah termasuk orang rafidhah bahwa orang yang sedang haid boleh melakukan apa? Boleh melakukan saum. Dan kalau kita ungkap dari berbagai sisi yang disebutkan dalam fikih-fikih mereka, kita akan mengetahui perbedaan antara Syiah dengan sunnah. Maka dengan itu jelas keliru orang yang mengatakan Perbedaan Syiah dengan Ahlu Sunnah adalah seperti perbedaan imam yang empat. Perbedaan imam yang empat, perbedaan istihad, bukan perbedaan usul. Nah, kemudian sebagai penutup dalam kajian di malam hari ini. Lalu kenapa ada pemikiran dikatakan takrib baina sunni wa syiah? Kenapa ada muncul pemikiran para pemikir yang mencoba untuk menyatukan Syiah dengan Sunni. Seperti bainal adian. Rahasianya adalah sebagai berikut. Beberapa gereja di negara-negara adik daya hari ini itu kosong dari penghuninya. Karena ribuan manusia setiap saat itu adalah masuk Islam. Maka salah satu dungan agar orang-orang itu tidak masuk kepada Islam maka dijadikanlah takribainal adian. Agar sebagian orang itu terbang dengan mengatakan yang penting beragama. Karena agama adalah sama. Maka muncullah satu pemikiran yang dimunculkan oleh kaum orientalis adalah yang takribainal adian. Ini adalah satu kreasa Demikian juga timbulnya takrib sunni wa syiah karena orang-orang syiah tahu. Pembesar syiah tahu ketika begitu banyak orang-orang Syiah yang mereka kembali kepada sunnah, yang mereka adalah rujuk ribuan manusia. Maka dengan cara mengatakan tidak ada perbedaan antara Syiah dengan Sunni adalah seperti perbedaan antara imam yang empat. Kita tidak salah kalau kita bermadhab Maliki. Kita tidak salah kalau kita bermadhab Hambali dan seterusnya. Maka demikian juga kita bermadhab tidak ada perbedaannya. Tidak mengapa. Kenapa? Karena ribuan orang, ribuan manusia mereka meninggalkan agama itu. Karena tidak dimengerti. Karena tidak masuk akal. Apalagi bisa memunculkan video-videonya. Hanya sayang ininya tidak mencukupi yang jauh. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala barangkali ya cukup waktunya udah jam 9 malam kurang 10 menit ya. Saya meminta maaf atas seluruh isi kajian ini jika ada kata-kata yang tidak pas. Jemaah yang di Allah Subhanahu wa